Surah Al-Lahab Bismillahirrahmanirrahim تبت يدا أبي لهب وتب Binasalah kedua tangan Abu Lahab, dan dia benar-benar binasa. ما أغنى عنه ماله وما كسب tidaklah berguna baginya hartanya dan apa yang dia usahakan. Kelak dia akan masuk ke dalam api neraka yang bergejolak. Dan begitu pula istrinya, pembawa kayu bakar. Di lehernya ada tali dari sabut yang dipintal.